Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi sahala asfiya'ahu fi tahdhifi nusub nufusihim وتزكيتها الحمد لله الذي طهر قلوب بعض عباده litatahayya likabuli anwari al-imaniyati wassalatu wassalamu ala afdhali man علم علمنا بتربية النفوس حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana a'inna ala tazkiyati anfusina wa tathhiriha كما أنت أحباءك وأولياءك اللهم يا ربنا وفقنا للخير وإن عليه كما وفقت لأوليائك للخير وأنتهم عليه اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد wa tahta liwa'ih Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin dan hadirat yang kami muliakan yang kami cintai yang semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melawan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsu karena sumber kerusakan adalah hawa nafsu. Sumber kehancuran adalah mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perjuangan kita untuk memerdekakan kita dari diperbudak oleh nafsu kita yang memang senantiasa nafsu itu amarah bisu mengajak kepada kejelekan dan hanya orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah lah yang bisa mengatur menggembleng dan mengarahkan nafsunya hingga menjadikan nafsu itu nafsu yang rela patuh sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena waktu kita langsung saja kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari yaitu hikmah yang ke-35 Al-Hikmatul Khamisatu wa Thalathuna Hikmah yang ke-35 Ibn Atta'il As-Sakandari Di dalam hikmah yang ke-35 itu Beliau menyebutkan Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum amin ila anqal aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi aslu kulli maksiatin sumber segala kemaksiatan wa ghaflatin dan sumber kelalaian wa syahwatin dan sumber syahwat hawa nafsu syahwat itu adalah ar-ridho karena kita rela anin nafsi dengan nafsu kita wa aslu kulli ta'atin dan sumber segala ketaatan sebab terpenting orang menjadi taat itu dan juga sebab terpenting yaqdotin orang itu senantiasa bisa sadar wa'ifatin jauh dari kekejian itu sebabnya adalah adamur ridho di saat orang tersebut tidak rela atau adamur ridho tidak relanya mingka darimu anha terhadap seruan hawa nafsu yang tidak rela dengan hawa nafsunya jadi hawa nafsu ini kalau tidak kita lawan artinya kita rela. Dengan ajakan-ajakan hawa nafsu yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nafsu itu ammarah bisu senantiasa mengajak kepada ke kekejian. Maka yang rela dengan hawa nafsunya maka artinya dia telah membuka pintu kemaksiatan sekaligus membuka pintu kelalaian sehingga ia mudah untuk mengumbar syahwatnya akan tapi siapapun yang bisa memerangi hawa nafsunya maka itu adalah orang yang telah membuka untuk dirinya pintu ketaatan pintu kesadaran dan pintu kemuliaan menghindar dari kekejian kemudian diteruskan oleh Ibn Atta'ila As-Sakandari wali antashaba jahilan untuk engkau berteman dengan orang yang bodoh orang goblok engkau temani tapi gobloknya orang itu tapi dia layar an nafsihi tapi dia tidak rela dengan hawa nafsunya berusaha untuk memerangi hawa nafsunya itu khairun laka lebih bagus untukmu min antashaba dari pada engkau berteman aliman orang yang pandai ilmu zahirnya banyak alim ilmu zahir fikih ngerti hadis ngerti tafsir ngerti ilmu zahir tapi yardu an nafsihi tapi dia rela dengan hawanya tidak pernah memerangi hawa nafsunya fa ayyu ilmin li alimin yardu an nafsihi fa ayyu ilmin apa arti arti ilmu li alimin bagi seorang alim apa arti ilmu bagi seorang alim? Yardo yang rela an nafsihi terhadap dirinya sendiri, terhadap hawa nafsunya sendiri. Wa ayu jahlin dan apa arti kebodohan? Lijahilin bagi seorang yang bodoh dalam ilmu zahir. La yardo an nafsihi tapi dia tidak rela kepada nafsunya. Baik, itu secara harfiah penerjemahannya seperti itu. Adapun pemahamannya sebagai berikut. Pokok kemaksiatan itu adalah dari orang yang tidak pernah melawan hawa nafsu. Kita harus tahu nafsu itu seperti apa sih? Yang dimaksudkan nafsu, hawa nafsu, nan nafsal ammaratun bisu, bahwasanya nafsu itu mengajak kepada kejelekan, itu apa? Sebetulnya tidak beda kalau kita bicara dengan hati, hanya diisyaratkan hati ini loh, hati akan tapi sebetulnya yang dimaksud dengan hati, nafsu, roh yang memang itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, orang tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi semua orang mengakui adanya itu semua. Akal. Di mana tempatnya akal? Pernah melihat akal? Otak bukan otak, otak itu bukan akal yang dimakan otak kambing itu bukan akal ada makanya kalau orang dibilang kamu tidak punya akal marah ya padahal nggak pernah lihat kayak apa akal tapi kita yakini, ini kita tahu kita berpikir dalam alam nyata akal itu bisa dibuktikan dengan kita bisa berpikir satu tambah dua dua tambah dua ini berpikir dengan akal kita hati punya perasaan cinta semua orang mengakui cinta masih ingat bahasanya untuk mengukuhkan bahasanya Allah ada? Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak pernah kita lihat sekalipun. Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh panca indera kita. Karena ternyata banyak hal yang kita yakini tanpa harus dirasakan oleh panca indera. Ada indera mata, indera pencium, lidah untuk merasakan, telinga untuk mendengar, kulit untuk menyentuh. Lima panca indera. Tapi banyak kan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada sesuatu yang kita bisa meyakini dan itu ada tanpa dirasakan oleh kulit, tidak dengan lidah kita, bukan dengan hidung kita, juga tidak kita lihat dengan mata kita. Seperti lapar yang Anda rasakan. Pernah lapar atau tidak? Pakai indera yang keberapa itu? Ada orang mencaci maki Anda, kurang, marah. Pakai indera apa itu? Nah, ada itu semuanya. Kita yakini, semua orang meyakini. Saya pernah marah, saya pernah ini. Ada. Yaitu yang kita bahas itu. Maka nanti bisa, barangkali kalau kita sederhanakan itu, kita sederhanakan, ada hati. Hati itu yang merasakan Anda mencintai. Kalau hati, hati kecil, istaftikol bagwain aftauk, wain aftauk. Tanyakan hati kecilmu. Hati kecil itu selalu menyeru kepada kebaikan. Hati kecil mengajak sujud, hati kecil mengajak yang mulia maka penjahat nomor satu pun kalau pengen punya menantu, menantu yang baik. gak pernah pengen saya punya anak para perempuan yang cekitik ini, aku harus mendapatkan menantu yang lebih jahat dari aku. gak ada itu. Hati kecilnya tetap ngomong, aku harus pengen dapat yang baik. Hati kecil gak bisa dibohongi. Cuman hati kecil, hati kecil ini mulia. Sampai seorang sufi ditanya, bagaimana sujudnya hati? Hati itu sujud terus kepada Allah dan tidak pernah diangkat. Nah, kecuali nanti hati itu sudah diliputi oleh hawa nafsunya, kalau sudah diliputi oleh nafsunya, hati ini sudah tidak bisa melihat atau kebenaran. Suara hati tidak bisa dilihat. Tidak bisa didengar. Makanya orang tidak bisa mendengar suara hatinya yang mengajak kepada kemuliaan, yang mengajak kepada kebaikan. Suara hatinya selalu mengajak kepada ke kebaikan. Istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Rasulullah berfirman bersabda. Tanyakan hati kecilmu biarpun orang ngomong gini gini gitu. Hati kecil selalu mengajak kalau kita dalam keadaan panik, dalam keadaan bingung, antara bermacam-macam keadaan, suruh milih hati kecilnya, pilih mana. Mesti mengajak milih kepada yang baikan. Termasuk penjahat kelas besar pun kalau suruh milih, kamu kaya raya dengan cara berbuat jahat atau kaya raya dengan cara yang baik berbisnis, sama. Finalnya nanti kamu punya duit 2 miliar. Cuman ini kamu dengan merampok, membunuh, tapi satu ini kamu dengan berdagang dan dikasih sama orang. Pilih yang mana? Penjahat akan ngomong pilih yang enak. Karena hati kecil saya, hati kecil tidak mau bawa jahat. Tapi di saat hati ini diliputi oleh hawa nafsu ini yang kita bahas. Karena hawa nafsu ini selalu amarah bisu, ngajak kepada kejelekan. Kalau sudah diliputi oleh hawa nafsu ini, nah, maka hawa nafsu itu menutup. Sehingga tidak bisa mendengar orang itu, tidak bisa mendengar suara hati kecilnya. Nah, caranya agar suara hati kecil terdengar oleh diri kita sendiri maka nafsu ini harus kita bersihkan dalam istilah ahli tasawuf tas, tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa kita memanage jiwa apa menafsu kita tidak dibiarkan begitu saja harus diatur sehingga bisa membaca hati kecilnya bisa kenal hati kecilnya maka nafsu ini kalau dibiarkanlah ini segala kemaksiatan itu muncul kalau orang itu membiarkan hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya dan hawa nafsu itu dengan ciri-ciri lihat hawa nafsu itu adalah sifat-sifat kebinatangan hawa nafsu itu sifat kebinatangan makanan kekayaan kesenangan itu hawa nafsu dan hawa nafsu itu kalau dibiarkan jahat tapi kalau sudah diatur nah justru nanti akan seiring dengan suara hati kecil maka para ahli tasawuf menjelaskan ada nafsu itu aslinya ammarah bisu, selalu mengajak kepada kejahatan. Salat malas. Sedekah malas. Berbuat baik sama orang malas. Nafsu ammarah bisu. Tapi karena hawa nafsu ini selalu diperangi lawamah. Dicaci terus hawa nafsunya ini. Kamu jangan ngajari aku tidak baik. Auh, berdiri, ayo minta maaf kepada orang yang kau berbuat salah. Hawa nafsu mengatakan, jangan gengsi dong, kamu orang besar kok minta maaf. Ah, diperangi terus. Apalagi ngajak sombong, ngajak riak, ngajak dengki. Ngedengki, ada orang dagangannya lebih lancar dari kamu. Ayo sakit hati kamu. Terus, hawa nafsu mengajak, tapi diperangi terus. Kalau sudah diperangi, ini terbiasa. Sehingga fa'alhamaha fujuraha wa taqwa jadi hawa nafsu itu siap menerima ilham kebaikan dan ilham kejahatan. Kalau dibiarkan saja ilham kejahatan. Setan yang mengilhami. Kalau dididik fa'alhamaha taqwaha, ketakwaan, ilham kebaikan. Lah kalau sudah hawa nafsu ini dapat ilham kebaikan, namanya nafsu mulhamah yang sudah senantiasa mendengar kebaikan, nanti nafsu ini akan bisa menjadi nafsu yang suka rela. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, tenang dulu jadi nggak mudah tergoda. Ada godaan-godaan nyaman. nggak mudah. Misalnya ada, ayo ada konser di sini. Pertama ada keinginan, diperangi dulu enggak karena itu tidak baik. Ada maksiat di situ. Terus proses sampai tenang. Ah, enggak. Saya enggak mau hadir konser itu. Tenang belum? Masih perlu selanjutkan. Aku akan rela untuk ngaji saja. Kalau sudah rela untuk ngaji, diridhai oleh Allah, udkhuli jannati, masuk surga nanti. Ini prosesnya nafsu. Makanya kalau sudah hawa nafsu ini dituruti, tidak ada ujungnya. Makanya kalau sudah hawa nafsu ini tidak kita gembleng, kalau orang ridho, nah ridho dengan hawa nafsu ada bahasa lain ujub. Merasa dirinya itu adalah paling bagus. Ini bagian daripada orang ridho dengan hawa nafsunya. Merasa dirinya itu adalah melakukan kebaikan karena kekuatan dari dirinya, kehebatannya sendiri, kepandaiannya sendiri, bab ujub. Baik kita tinggalkan dulu bab ujub. Jadi kalau orang sudah rela dengan hawa nafsunya, maka kalau orang tidak mencermati hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada kejahatan itu, maka orang itu akan mudah lalai. Lupa. Secara otomatis. Hawa nafsunya tidak pernah dididik menjadi orang lupa. Awas, hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan loh ya anak muda kamu umur berapa 18 tahun masa muda tidak kembali lagi hawa nafsu ngomong kan mau dituruti kalau sudah dituruti lupa bahwasanya justru masa muda seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu persiapkan masa tua lupa lalai kalau sudah lalai syahwat yang muncul syahwat mengikuti gaya kehidupan anak muda pergaulan yang tidak karu-karuan diliputi oleh syahwatnya kalau sudah syahwat maksiat Nah, itulah yang akan dibawa oleh hawa nafsu. Tapi sebaliknya kalau sudah hawa nafsu dididik pendidikan hawa nafsu ini tarbiyatun nufus, tazkiyatun nufus para ahli tasawuf mendidik maka akan menjadi hawa nafsu itu apa? Kalau sudah hawa nafsu terdidik akhirnya orang itu menjadi yaqdhah, mudah sadar. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh. Hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan tapi langsung dia sadar. Yaqdhah disebutkan aslu kulli taatin wa yaqdatin asalnya toat sebabnya toat. sadar ifah jadi kalau sadar dulu kalau sudah ada kesadaran bahasanya itu maksiat itu tidak baik ifah tidak mau melakukannya itu kalau sudah tidak melakukan kemaksiatan mudah melakukan ketaatan ada murido jadi kalau orang tidak boleh menyerah dengan hawa nafsunya sehingga dikatakan al khair kul khair fi mukhalafatil hawa sebaik-baik orang itu kalau melawan hawa nafsunya cobalah makan sampai contoh dicontohkan Rasulullah kalau makan itu jangan berlebihan sudah lah ini kita susah ya makan saja kita harus nuruti habis makan kenyang nasi jamblang pengen lagi camilan mie ayam terus bakso habis itu ah hawa nafsu baju model 10 model tuh bajunya bermacam-macam model dibeli hawa nafsu mazza dan al hajati fahuwa hawa semua yang lebih dari keperluannya itu hawa nafsu aslinya Sebetulnya kalau jujur manusia itu tidak butuh kecuali baju yang menutup auratnya dan makanan yang dimakannya. Selebihnya itu adalah tidak adalah hawa nafsu. Selebihnya adalah hawa nafsu. Baik. Cuman orang untuk menyadari bahasanya sebetulnya dia tidak butuh dengan itu semua susah. Perlu namanya proses tarbiyatun nufus. Memerangi hawa nafsu, digembleng hawa nafsunya kalau sudah hawa nafsu digembleng, lah ini penggemblengannya ini perlu proses. Kita hilangkan sifat-sifat. Jadi hati, hawa nafsu itu meliputi hati dan hawa nafsu itu membawa penyakit-penyakitnya. Ada dengki, ada ria, ada dendam dan sebagainya. Nah, kalau sudah orang itu menuruti hawa nafsunya, maka tidak ada kebaikan bagi orang tersebut. Semuanya akan dituruti. Maka dari itu diteruskan wala tashab jahilan jangan kau berteman dengan orang yang bodoh tapi dia rela dengan hawa nafsunya menurut enggak pernah memerangi hawa nafsunya orang punya ilmu jadi ilmu itu sesuatu yang di luar dari kita ilmu itu sesuatu yang di luar dari kita kita itu dilahirkan tidak punya ilmu tapi ada di dalam diri kita nafsu dan ada dalam diri kita nurani hati jadi ilmu itu datang lah ilmu itu akan masuk lah kalau ilmu itu nempel di di jiwa orang yang sudah terdidik ilmu itu kok masuk di hatinya orang yang di dalam dirinya itu benar-benar sudah terdidik tertarbiah tergembleng maka ilmu ini akan membawa kemaslahatan sehingga inilah yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali sebelum orang menuntut ilmu itu yang digembleng hatinya niatnya untuk apa kau mencari ilmu jangan-jangan cari ilmu atau untuk cari dunia bohongi orang nanti jadi ilmu sebanyak apapun kalau ternyata masuk dalam diri orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak ada artinya ini dikatakan tapi sebaliknya biarpun orang itu bodoh nggak ngerti ilmu syariat dan sebagainya tapi dia tidak terbiasa mengikuti hawa nafsunya maka itu segala kebaikan jadi kak ilmu kalau masuk ke tempatnya orang yang hebat bagus manfaat baik akan dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga akan dirasakan oleh manusia di sekitarnya tapi kalau orang punya ilmu ada ilmu datang kepada orang yang jiwanya tidak terdidik, jiwanya rusak, Masya Allah bisa menjual agamanya menjual kepada siapapun bisa berbuat jahat dengan agamanya sehingga digambarkan oleh Imam-Imam Muzali rahimahullah ta'ala ada orang dengan ilmunya hanya untuk mengumpulkan dunia hanya untuk dekat dengan sultan hanya untuk mendapatkan sanjungan dari orang hanya agar diagungkan, dibesarkan oleh orang dan ini adalah sebetulnya dia membesarkan hawa nafsunya baik dalam bahasa lain orang yang rela dengan hawa nafsunya itu adalah orang yang tidak pernah menuduh dirinya selalu wah oh, saya alhamdulillah saya sudah bisa berbuat baik atau bahasa lain penyakit hati namanya ujub ujub itu merusak para bapak dan ibu ada penyakit namanya ujub lah ini bagian dari orang yang ridho dengan dakwah nafsunya ujub itu bangga dengan amalnya ada riak, ada ujub ada ikhlas kalau ikhlas itu ingin yang melihat amalnya adalah Allah kalau riak ingin yang melihat amalnya adalah orang lain membesarkan amal di mata manusia itu ria kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri jadi baik ria atau ujub itu tidak ikhlas kalau orang re, ikhlas agar amal ini dianggap dibesarkan oleh Allah kalau ria senang jika amal ini dibesarkan oleh orang, dianggap oleh orang. Tapi kalau ujub, membesarkan amalnya di matanya sendiri. Alhamdulillah saya ini sudah bisa puasa saya kira di kampung saya nggak ada yang puasa kayak saya ya uh, saya ngajar di sini berapa tahun ya tapi masya Allah jamaah saya sudah banyak saya kira di sini belum ada kayak saya ya uh, saya baru punya santri berapa sudah pada bisa jadi ustadz-ustadz saya kira belum ada ya ridho dengan hawa nafsunya lah diujub jadi penyakit paling bahaya yang ahli ngaji bisa masuk ujub yang ustadz masuk ujub ahli sedekah masuk ujub ini lain ria ria itu juga pengaruh dari hawa nafsu sendiri itu ria anda bab ujub dan rela dengan hawa nafsu bangga dengan dirinya ini paling bahaya sekali sehingga yang dilihat adalah keberhasilannya seolah-olah itu adalah dari jerih payahnya nggak sadar bahasanya itu semua dari Allah ibu bisa ngaji bu ya yang ngasih kesehatan siapa bu Allah lebih dari itu yang memberikan minat keinginan di hati kita itu siapa Ayah Allah kalau mencabut keinginan nggak bisa datang tuh baju Allah kasih kesehatan Allah kasih air wudhu Allah kasih semua Allah kasih serah saham 100% dari Allah subhanahu wa ta'ala lah kok begitu akan mengatakan, "Ah, aku bisa. Aku bisa. Aku yang melakukan. Aku hebat." Lah ini penyakit. Jadi yang disanjung adalah dirinya sendiri. Itulah nafsu yang diikuti. Bangga dengan dirinya sendiri. Paling merasa paling bagusnya, paling hebatnya orang. Sudah merasa paling jago, paling ahli ibadah, paling banyak santrinya, paling besar jamaahnya, paling enak omongannya, paling ujub. Selalu melihat amalnya itu. Dia menggedekan amalnya di matanya sendiri. Ah, kalau sudah begitu, muncul penyakit baru lagi. Ngerendahin orang lain. Pasti. Kalau orang ada ujub, rela dengan hawa nafsunya ini. Kalau sudah orang rela dengan hawa nafsunya tidak dituduh. Sementara para kekasih Allah selalu menuduh hawa nafsunya. Jika dia punya jamaah banyak, jangan-jangan ini fitnah buatku. Oh, oh, oh. dunia bukan senang dapat dunia dzambun ujilat uqubatuhu kalau dapat kiriman dunia kayak gini dunia jangan-jangan ini termasuk siksa yang didahulukan oleh Allah punya santri banyak mikir ini benar-benar nikmat dari Allah atau ujian jangan-jangan istidraj dapat karomah bisa terbang di awang-awang bukan bangga Para kekasih Allah itu kalau mendapatkan karomah, kemuliaan, keanehan-keanehan, itu takut jangan-jangan aku terhenti sampai di sini. Ini godaan, jangan-jangan. Di ekspos kalau kita. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya. Saya sahibul karomah. Aku yang punya karomah. Aku bisa begini, bisa begitu. Ini adalah ujuk Bahaya. Makanya ini adalah ilmu untuk kita semuanya. Yang ustadznya, yang ahli sedekah, yang paling meringan tangan dalam menolong. Cermati. Kalau sudah kita melihat kebesaran di dalam diri kita, nanti kalau setelah itu kemudian melihat orang lain, tidak ada seperti saya. Tapi kalau matanya Rasulullah begini cara melihatnya. Jika melihat orang lebih rendah dari dia, memohon ya Allah, kan berikan kemudahan pada orang ini untuk bisa baik ya Allah. Ya Allah ini orang bejat, Ya Allah ini orang melakukan kemaksiatan menangis, Ya Allah berikan pertolongan dan bimbinganmu Ya Allah. Ini adalah hati bersih. Sayyidina Imam Hasan radhiyallahu anhu cucunya Rasulullah kalau melihat orang lebih tua dari beliau selalu dia berkata orang itu lebih tua dariku artinya amal baiknya lebih banyak dari aku kalau melihat orang lebih mudah dari beliau, orang ini lebih mudah dariku, tentu dosanya lebih sedikit dari aku. Ah. Tetap menuduh dirinya itu. Tidak merasa dirinya paling hebat, paling jago, oh paling segala-galanya. Nah, kalau sudah orang masukkan rujuk di dalam hatinya, merendahkan orang lain. Muncul lagi penyakit sombong, pengen dia tok yang paling hebat, paling jago. Nah, semuanya dari sini. Kalau sudah begitu, segala kemaksiatan akan dilakukan. Ujub. Maka bagian ya, ujub itu bagian orang bangga dengan hawa nafsunya atau tidak pernah menuduh hawa nafsunya. Sehingga di dalam ilmu tarbiyatun nufus atau tazkiyatun nufus ini para pakarnya itu menyusun buku yang khusus Imam Imam Ghazali sendiri waktu bicara tentang ajaibul qulub tentang keajaiban hati terus beliau membahas masalah seperti ini hawa nafsu ini luar biasa dahsyatnya ngeri ini medannya syayatin tempat mainnya setan tuh di situ sehingga kalau sudah terbiasa dengan jelek setan nggak goda lagi ini lakukan jelek orang nih karena kebiasaan Kita sering mendengar namanya riyadhah ya, pernah kita sebutkan pada majelis ini. Riyadhah ini latihan untuk memerangi hawa nafsu. Ini perlu. Dalam banyak hal. Mulai dari yang ringan-ringan saja. Urusan makan, sederhanakanlah urusan makan. Sebab yang menjadikan orang kaya itu karena dengan kesederhanaan. Makan saja bingung segala macam. Pakaian yang penting menutup aurat Ayo. HP kalau memang kita butuh, yang penting bisa untuk komunikasi. Tapi kalau sudah mengikuti gaya dan model nggak ada ujungnya. Itu sebenarnya kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Diperbudak oleh hawa nafsu kita sehingga kita harus menuruti. Benar-benar bahasa memperbudak. Seolah-olah dia bisa mengejar dan dapat, tapi sebetulnya dikejar oleh hawa nafsu. Ayo beli itu. Kini paksa. Sehingga dia harus bekerja lebih dari jatahnya dia bekerja melebihi daripada jam yang lembur hanya untuk mengejar itu semuanya. Baju, targetku mobil, targetku begini. Kalau sudah hawa nafsu dituruti, tidak ada habisnya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, kalau ada orang diberi yang namanya harta satu lembah emas, dia akan minta yang kedua karena nuruti hawa nafsunya dia. Enggak ada ujungnya. Tetapi kalau orang sudah puas dengan hawa nafsu, hawa nafsunya sudah digembleng, diberi oleh Allah apapun dia akan merasa senang dan itu adalah disyukuri sehingga ia tidak terjerumus di dalam ketamaan lainnya. Tamak bagian daripada orang menuruti hawa nafsunya. Jadi sungguh luar biasa, barangkali memang harus senantiasa kita mencermati seruan hawa nafsu. Amarah bisu ngajak kepada kejelekan. Kita titik apa? Mulai dari itu tadi yang kita sebut urusan makan, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan-kebutuhan tambahan, mobil, pekerjaan, ya. Pekerjaan ini ada hawa nafsu di sini. Kalau sudah kita mementingkan yang penting banyak duit, lupa yang halal dan haram, hawa nafsu di situ. Kekayaan kalau sampai kita mencari kekayaan melebihi batasnya, sampai kita meninggalkan sholat, pasti hawa nafsu di sini. Hawa nafsu Ammar bisu selalu mengajak kepada kejelekan. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani ittaqa. Jangan menganggap dirimu sudah bagus. Hebat. Saya sudah bersih hatiku. Itu juga enggak benar sisi lain. Kalau orang sudah merasa bebas dirinya sudah bersih, artinya dia juga membiarkan hawa nafsunya. Maka enggak benar kalau orang mengatakan alhamdulillah hatiku sudah bersih, aku sudah tidak ada dengki lagi, aku sudah enggak ada dendam, enggak. Karena kemuliaan kita itu karena diberi oleh Allah hawa nafsu yang amarah bisu. Kapan? Di saat kita bisa memerangi. Makanya disebutkan kalau ada orang bisa memerangi hawa nafsunya, pangkatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu. Kalau orang sudah bisa menggembleng hawa nafsunya dan ini fadilah, taklif ada di sini. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan sholat untuk menjauhi kemaksiatan berat karena ada hawa nafsu menjauhi kemaksiatan berat ada hawa nafsu melakukan ibadah berat ada hawa nafsu tapi di saat orang bisa memerangi itu semua maka dia lebih tinggi pangkatnya dari malaikat nah ini dahsyat hawa nafsu luar biasa jadi hawa nafsu ini ternyata satu sisi itu adalah tantangan tapi orang bisa melewati itu adalah pangkatnya tinggi maka sebaik-baik orang harus mencermati hawa nafsunya sering kita itu memang kurang memahami kalimat hawa nafsu sudahlah kalau pengen kita jelas tentang hawa nafsu nah Imam Ghazali juga menyebutkan pokoknya kalau yang namanya hawa nafsu eh, itu antara akal akal itu dengan hawa nafsu masih kalah menang hawa nafsu tapi akal itu bisa milah loh ya ilmu itu tahu ini kebenaran ini adalah tidak benar ini adalah kebenaran ilmu itu tahu tapi hawa nafsu Coba berapa banyak keharaman yang kita ketahui? Pernah kita melanggarnya? Ngelihat aurat haram ya, semuanya tahu. Tapi kadang-kadang kita masih perlu untuk meliriknya ya. Nah itu hawa nafsu ada. Makanan. Ada halal haram, masih kita ingin mengikutinya. Jadi begitulah yang namanya hawa nafsu itu halus. Sehingga dikatakan akhbatu min sabri'ina syaitan lebih kecil daripada 70 syaitan. Lebih kecil daripada 70 syaitan. dan begitu seterusnya maka silsilah kita ini memang harus silsilah memerangi hawa nafsu kalau dahulu para salaf soleh ada mengajari orang memerangi hawa nafsu adalah sesuai dengan kebiasaannya kalau dia orang kaya suruh membiasakan hidup sederhana kalau orang alim suruh sering hadir majlis. orang alim suruh jadi murid susah kan pejabat berperilaku seperti rakyat ustadz berlaku kayak murid orang kaya jadi kayak gembel susah Ya itulah memerangi hawa nafsu. Harus kalau dituruti nggak ada ujungnya. Baiklah itu yang disebutkan oleh Al Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tentang nafsu bahwasanya kalau ada orang mengikuti hawa nafsunya itu menghantarkan kepada kemaksiatan. Bahkan sumber segala kemaksiatan kalau orang itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Semua akan dilakukan. Segala kejahatan kalau orang mengikuti hawa nafsunya akan dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau nafsunya itu dibersihkan, ditahan, dilawan akan mendatangkan segala kebaikan kunci baik ini saja wallahu a'lam bisawab baiklah hadirin barangkali ada yang ditanyakan kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ketika Nabi Muhammad diberi perintah sholat lima waktu, apakah juga ada perintah melaksanakan sholat-sholat sunnah? Kalau belum, kapankah sholat sunnah itu diperintahkan oleh Allah? Dan yang kedua, saya juga mau bertanya tentang eh, pesan daripada Sunan Gunung Jati yang meminta menitipkan tajuk sama fakir miskin. Arti lebih luasnya bagaimana? Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya apabila kita makan dan minum dalam keadaan berdiri? E, kemudian pernah kami membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kami pernah melihat Rasulullah makan dan minum dalam keadaan berdiri. Itu mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bu yang saya hormati, saya ingin menanyakan tentang sholat tasbih. Bagaimana seandainya untuk menghidupkan sholat tasbih itu adakah tuntunannya eh, kita mengerjakan secara berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. kali ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan yang pertama, uh, Islam sekarang terbagi menjadi beberapa golongan, uh, sehingga setiap golongan itu terdogma, terdogmatis oleh pemahaman golongan tersebut. Uh, yang saya tanyakan adalah bagaimana untuk menghilangkan dogmatis atau asobia golongan tersebut. Pertanyaan kedua, saya telah membaca buku yang judulnya ternyata akhirat tidak kekal karangan Abu Mustafa. Dalam buku itu beliau bersandar pada Quran surat uh, Quran surat Hud ayat 107 sampai 108. Tetapi setelah saya membaca Al-Qur'an itu eh, ada ayat juga yang mengatakan bahwa akhirat itu memang kekal yang terdapat pada surat Yunus ayat 26 sampai 27. Itu bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang terhormat Buya, uh, eh, saya mau menanyakan kemarin saya kejadian uh, di saat saya melaksanakan sholat asar dua rakaat ada yang menepuk punggung saya dari belakang. Uh, insting saya mengatakan mungkin orang ini mau berjamaah dengan saya. Spontanitas saya niatkan uh, makmum apa gimana jadi saya sebenarnya belum tahu gimana caranya cuma saya instingnya oh ini orang mau makmum berjamaah gitu maksudnya mau sholat berjamaah jadi dengan sendirinya langsung aja saya ucapkan niat dalam hati aja jadi tata cara yang sebenarnya seperti apa demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam. ada lagi ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, eh, Gimana hukumnya Pak bila orang tua kita ini non muslim sebentar lagi kan Natal boleh nggak kita ngucapin makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Buya pada beliau dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Yang diwajibkan malam Isra Mi'raj hanya sholat fardu saja Adapun sholat-sholat sunat itu diwajibkan dalam tempo yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita memahami itu sholat sunnah? Karena perilaku atau dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi sesaat kadang juga ditinggalkan oleh Rasulullah, maka itu menunjukkan kalau itu sunnah. Jadi yang diwajibkan malam Isra Mi'raj hanya sholat fardu saja, Adapun sholat-sholat sunnah yang lainnya itu bermacam-macam seperti sholat lail taraweh itu adalah Ramadan setelah diwajibkan sholat lima waktu jauh jadi sholat-sholat sunnah yang lainnya adalah menyusul dan itu adalah diambil dari yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikukuhkan adalah lima sebelum duhur setelah duhur setelah maghrib setelah isya sebelum subuh nanti tambahannya adalah sebelum asar ada sebelum maghrib juga ada, sebelum isya juga ada. Nah ini adalah tambahan dan itu diambil dari pekerjaan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya beliau. Makanya ada satu sunnah yang dilakukan hanya sekali oleh Rasulullah, ada yang berkali-kali. Makanya yang dilakukan sering namanya sunnahnya muakkadah, sangat dikukuhkan. Jadi pengambilan sunnah itu adalah dari perilaku Nabi Muhammad sepanjang hidup beliau. Adapun wajib memang ya jelas ya, Isra Mi'raj itu diwajibkan sholat lima waktu. Ini yang jelas pada akhirnya adalah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia sholat, sun, sholat wajib itu sudah jelas lima waktu dan sholat sunat itu banyak sekali dan itu adalah waktunya tidak sama bukan hari ini diwajibkan di hari ini disunahkan sholat lima apa qobliyah ba'diyah tidak atau besok ini teraweh kok tidak jadi itu adalah dalam perjalanan Rasulullah SAW ada beberapa sholat sunnah yang dilakukan Rasulullah maka itulah dipahami oleh para ulama itu adalah sunnah baik kemudian masalah Insun titip tajuk lan fakir miskin. Ya, ini sebenarnya ada dua makna, makna zahir dan makna batin ya sederhana. Kalau makna zahir memang harus kita perhatikan tajuk ini tempat-tempat untuk menuntut agama. Masjid untuk tempat beribadah ya. Sisi lain miskin, fakir miskin yang harus kita perhatikan betul ya. Kita perhatikan akan tapi bisa punya makna. Ini adalah hakikat takwa. Hakikat takwa apa? Tajuk itu adalah simbol untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen orang menjadi orang yang bertakwa adalah kita harus yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Simbolnya adalah dengan masjid. Artinya orang itu benar itu harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian miskin itu simbol orang-orang lemah ya. Maka kita harus perhatikan kalau kita berbuat baik sama orang kaya mah gampang ya. Kalau berbuat baik sama pejabat mah gampang. Kalau berbuat baik sama orang yang punya pangkat, punya nama gampang, tapi sama orang fakir susah. Makanya diingatkan. Jadi yang per, kalau orang bisa berbuat baik sama orang yang fakir, kepada yang kaya nyaman. Ya, ini yang paling penting. Jadi bisa dimaknai apa yang disab, apa yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati, tajuk itu gambaran tentang bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua miskin itu adalah bagaimana kita dengan sesama manusia. Sehingga itulah hakikat takwa itu orang baik kepada Allah, baik kepada manusia. Bukan bangun masjid tok, bukan. Ya, bangun masjid tapi nggak pernah sholat di masjid untuk apa? Karena gitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana orang itu baik dengan Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang untuk mencapai hakikat takwa. Dan kemudian baik kepada manusia nggak akan sempurna, nggak akan disebut orang itu bertakwa kalau suka nyakiti tetangganya. Sama suaminya kurang ajar, sama istrinya zalim, nggak bisa. Sama saudaranya rebutan waris, biarpun sujud sampai bungkuk, rukuk sampai bungkuk, sujud sampai jidatnya berdarah, nggak bisa dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah minum dengan berdiri hukumnya adalah makruh. Karena apa? kebanyakan Rasulullah di dalam minum itu adalah duduk. Adapun ditemukan Rasulullah minum berdiri, itu menunjukkan bahasanya memang minum berdiri tidak haram. Rasulullah pernah kencing berdiri. Pernah suatu ketika diketemukan Rasulullah kencing berdiri. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahasanya kencing berdiri itu tidak haram, tapi makruh. Tapi bagi Rasulullah tidak makruh. Sebab kalau seandainya Rasulullah tidak pernah terlihat kencing berdiri, maka kencing berdiri hukumnya haram, susah bagi kita. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sahibus syariah. Dari tingkah lakunya difahami sebagai syariat. Jadi kebanyakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah makan dengan duduk dan minum dengan duduk. Makanya kalau kita minum dengan berdiri hukumnya makruh. Tapi Rasulullah pernah melakukan. Nah, ini adalah kerjaannya para usul fikih. Yang dilakukan Rasulullah waktu minum berdiri adalah sedikit sekali atau barangkali sekali sekali, tapi berdiri duduknya lebih banyak. Maka dari itu yang lebih banyak dilakukan Rasulullah itulah yang dianjurkan dan sedikit yang dilakukan oleh Rasulullah itu menunjukkan itu tidak dianjurkan. jadi maka menjadi makruh. Makanya kalau orang tidak pernah ngerti bagaimana mengamam memahami hukum, melihat Nabi Muhammad kencing di satu teras di rumahnya satu orang satu kaum Nabi Muhammad kencing berdiri. Wah, berarti sunnah kencing berdiri. Disebutkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya sakit, bingung nih orang. Bukan begitu cara memahami. Jadi, apa yang dilakukan Rasulullah seperti itu menunjukkan itu adalah makruh, bukan haram gitu saja. Jadi bermakan berdiri, minum berdiri hukumnya makruh, sunnahnya adalah duduk. Sama kencing berdiri hukumnya makruh, sunnahnya adalah di saat kita kencing dalam keadaan duduk. Kemudian cara sholat berjamaah yang baik. Kalau kita melakukan sholat berjamaah, kemudian kita menjadi makmum masbuk, kita tertinggal. Setelah itu kita berdiri lagi, kok ada orang ikut di belakang kita, nyawel, cowel, begitu. Gimana apa yang seharusnya kita lakukan? Terus yang benar bagaimana? Atau kita lagi sholat sendiri di masjid, tiba-tiba ada orang datang kepada kita datang di samping kita langsung nyowel, pengen ikut dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus difahami bahwa untuk menjadi imam tidak harus berniat. Tapi untuk jadi makmum harus niat. Jadi Anda yang dicowel nggak merubah niat pun tetap yang ngikuti sah. Anda diem saja. nggak ngom. Anda dicowel, Allahu Akbar, setelah Anda dapat dua rakaat dicowel, Anda sholat saja. Tetap yang ikut itu adalah sah jamaahnya dan Anda biarpun tidak merubah niat, Anda tetap sholat sendiri, tetap sah jamaahnya karena imam tidak disyaratkan berniat jadi imam kecuali di dalam sholat mengulang sholat dan sholat jumat jadi imam itu bisa saja orang jadi imam di masjidil haram tapi nggak dapat pahala jamaah kapan itu? imamnya niat sholat sendirian jamaahnya dapat pahala semuanya jadi imam tidak wajib niat berjamaah tapi kalau mamum wajib niat berjamaah Niam Allah saya niat kita jadi imam sholifatul turi aku niat sendirian. Allah akbar sah yang ikut sah semua baik kecuali sholat muadah mengulang sholat sudah sholat asar pengen mengulang sholat asar dengan berjamaah maka yang kedua ini harus dengan berjamaah maka imamnya harus niat imam atau kita melakukan satu sholat uh, Jumat maka imamnya harus sebab kalau imamnya tidak niat berjamaah nggak sah Jumatnya itu yang benar bagaimana yang benar nggak usah nyolek nyolek tuh ganggu orang memang tidak ada anjuran nyolek istilah kalau ngikut-ngikut saja bahkan kalau kita ingin menarik sop untuk mengatur barisan misalnya di barisan yang pertama itu penuh kita datang sendirian di sop yang belakangnya sop yang kedua kalau sholat sendirian kan makruh dianjurkan kita menarik jamaah yang di depan untuk ke belakang tapi cara menariknya adalah setelah kita takbir Allahu Akbar baru narik disunahkan bagi orang yang di depannya untuk membantu mundur. Itu ada tadab. Kita belum sempatnya sudah kita janjikan ada fikih sholat berjamaah yang mm, mestinya dalam sekali pertemuan insya Allah kita hadirkan fikih berjamaah yang baik seperti apa. Terus yang benar bagaimana? Yang benar ya tolong saja kalau Anda tidak harus berubah niat, biarkan saja orang ikut. Barangkali orang itu memang sangking cintanya dengan jamaah, nunggu jamaah lain nggak ada habis terlambat tinggal ibu saja lalu dia ngikut di belakangnya sah dia dapat pahala dapat pahala jamaah karena apa dia pilihannya nggak ada lagi yang nggak bener itu tetap sah tapi kurang bener sama-sama jadi makmum yang satu mundur jadi imam nah, jadi makmum sama-sama makmum ya Mas Buk. ada kan kita sholat tertinggal berdua dengan temen. sholat duhur sudah kelewat dua rokaat berarti kita punya hutang kurang dua rokaat setelah imam assalamualaikum kita berdua berdiri lah kalau sudah berdua berdiri ini nggak usah satu jadi imam, sudah selesai. Kalau satu jadi imam gimana? Ya sah. Tapi makruh. Karena apa? Menyambung sholat di tengah-tengah itu makruh. Menyambung dengan berjamaah di tengah sholat makruh. Dan makruh yang ada di dalam sholat jamaah itu menghilangkan pahala jamaah. Jadi sendiri saja langsung selesaikan beres. Tapi ibu bukan begitu kasusnya. Ada orang mau ngikut, biarin ngikut, dapat pahala, dapat kalau ibu kebetulan sholatnya sendiri rubah sekali niat boleh sah dapat pahala jadi nggak apa-apa cuman nggak usah pakai coel-coel ya bahkan disebutkan oleh para ulama kalau kita lagi sholat sendiri niat berjamaah sah karena ada malaikat yang ikut atau apa atau yakin bakal ada yang ikut nanti ikut jadi ini adalah masalah sholat berjamaah niatnya seperti itu kemudian masalah Eh, golongan-golongan uh, di dalam Islam. Memang kita tidak terlalu perlu untuk berpegang kepada hadis tersebut karena hadis itu riwayatnya bermacam-macam. Ada sataftariku ummati akan terpisah terbagi-bagi umatku ila thalath wasab'ina firqatan menjadi 33 golongan. Kulluha finnari illa wahidah semuanya di neraka kecuali satu. Itu riwayat yang selama ini kita dengar ya. Semuanya di neraka 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu tapi ada riwayat lain seperti Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan kullu hafil jannah ila wahidah semuanya di surga kecuali satu loh beda ya semuanya di surga 73 golongan semuanya di surga kecuali satu ada mengatakan kullu hafil jannah ila zanadiqah riwayat semuanya masuk di surga kecuali orang-orang munafik maka dari sinilah para ulama mengatakan hadis ini adalah dengan berbeda-beda redaksi maka sudahlah jangan berpegang kepada ini yang jelas memang umat Nabi Muhammad ada terbelah-belah seandainya betul 73 kemudian semuanya masuk neraka yang satu masuk surga ya semuanya masuk neraka tinggal satu saja yang masuk surga kita tidak boleh mendahului Rasulullah jangan merasa sok lebih tahu nah, maka itu maknanya untuk berlomba untuk saling menjaga akan tapi ada rambu-rambunya rambu-rambunya apa? Rasulullah menyebutkan man alaihi ana wa ashabi pokoknya kelompok yang macam-macam itu kayak apapun bentuknya yang paling benar adalah yang dekat dengan manhajku dan manhaj sahabatku man alaihi ana wa ashabi yang itu nanti menjadi sawadul adam kaum mayoritas ahli sunnah wal jamaah nah ini yang masih mengakui adanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat Nabi Muhammad mencintai Rasulullah yang sekaligus adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ciri umum ciri umumnya semacam itu akan tapi nanti ada ciri-ciri yang detail dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin tidak mudah mencaci tidak mudah mengkutuk itu ada ciri-ciri akhlaknya seorang muslim maka kefanatikan kelompok itu berangkat dari kebodohan kelompok ya sama-sama Islam kadang-kadang akidahnya benar kok jangan kan kadang-kadang sama-sama akidah hanya beda pondok tuh ada ndak fanatik beda pondok terlalu fanatik dengan pondok yang rendahkan pondok lain ini kan hawa nafsu sudah tidak nyambung tetapi kalau kita melihat kebatilan harus kita berani bersuara lain sesuai dengan hujah yang ia mengerti ini akidah batil, akidah sesat keluar dari Islam harus ditegesi karena itu perusak Baik. Bagaimana tadi pertanyaan untuk menghilangkan ke asobiah, kefanatikan itu? Dilihat fanatik yang diharap itu ada. Anda dengan ahli sunnah wal jamaah syariah harus fanatik dengan kebenaran akidah ini secara umum. Ataupun rinciannya, lah ini perlu kelembutan. Ada perbedaan, ada furu'ul akidati, ada usulul akidah, ada pokok-pokok akidah orang yang tidak boleh berbeda. Ada furu' usulul akidah misalnya Pokok-pokok akidah disebutkan oleh Al-Quran. Adanya timbangan, adanya mahsyar, adanya alam kubur, ada itu. Adalah pokok-pokok akidah. Adapun furu'ul akidah, cabang-cabang akidah, rincian. Misalnya kita wajib mempercayai ada siratul mustaqim. Ada jembatan siratul mustaqim yang menyambungkan dari alam mahsyar ke surga nanti. Di bawahnya adalah jahanam. Kita yakini. Cuman seperti apa siratul mustaqim? Nah, ini sudah cabangnya Orang berbeda dalam hal ini nggak apa-apa. Apakah tangganya kayak begini? Ya. ini sudah kita harus percaya dalam Al-Qur'an disebut Ya'juj wa Ma'juj. Itu pokok akidah. Tapi kayak apa sih orangnya? Nah, ini sudah berbeda-beda. Pokoknya yang penting benar iman, ada adapun tafsilat rinciannya itu namanya furu'ul aqidati. Baik. Jadi intinya begini. Kalau ada orang berbeda-beda ah, kelompok, nah ini kita dilihat perbedaannya kayak apa kalau perbedaannya fatal sampai mengatakan aku punya nabi baru, aku punya wahyu baru, nah ini lain, keluar dari Islam. Tapi kalau sama-sama nabinya sama, ya kan? Tuhannya sama, kitab sucinya sama, manhaj cara memahami tentang teks Al-Qur'an sama, hadis sama dengan cara yang dipahami para ulama usul fikih, maka nanti muncul perbedaan-perbedaan, ada perbedaan urusan fikih, nama perbedaan furu' nggak perlu kita fanatik tidak perlu kita memaksa orang harus tidak kunut atau kunut misalnya bukan itu jangan sampai ada dua kelompok kelompok kunut dan tidak kunut akan tapi ikuti masyarakatnya seperti apa kalau di masyarakat India ya kun, nggak kunut semuanya nggak apa-apa di India kalau di Indonesia ya kunut dong aneh kalau nggak kunut di Indonesia lah ini sederhana nggak perlu kita mengikuti kefanatikan oh enggak karena aku harus begini madhabku madhab syafi'i yang tidak syafi'i adalah batil nah, ini sudah kelewatan batas jadi orang boleh berbeda di dalam masalah furuk tapi kalau masalah usul akidah orang tidak boleh berbeda pendapat maka fanatik kita adalah dalam usul akidah enggak kebenaran dalam usul akidah semacam ini kalau masalah furuk lapang lah, kapan terjadi fanatik? Di saat orang tidak bisa membedakan mana furuk, mana usul. Sama di zaman sekarang ada orang nggak ngerti mana furuk, nggak ngerti usul. Furuk dianggap usul. Furuk itu dianggap usul. Sehingga orang mengkafirkan orang lain gampang. Tawasul dianggap usul, bukan usul tuh furuk. Mintanya tetap kepada Allah, cuman caranya. Caranya dengan membawa orang-orang besar seperti Rasulullah dan ini contohkan Rasulullah. Ini kok dianggap usul sampai dikatakan syirik. Riwayat sahih, para sahabat Nabi meriwayatkan dari masa ke masa ini bukan bukan furu, bukan usulul akidah, ini furu. Kalau kita bawa kepada keyakinan furu'ul akidah atau ini masalah fikih halal haram furu'ul, oh, masalah furu'iyah. Jadi akidah itu ada usul akidah, ada furu'ul akidah. Baik. Adapun masalah kayak begitu kefanatikan-kefanatikan itu tidak pernah muncul kecuali dari kebodohan seseorang. Maka semakin orang ngerti ilmunya, dia akan semakin luas memahami ini perbedaan antara ulama saja lainnya bukan urusan akidah tadi kalau sudah urusan akidah keluar dari Islam beres tapi kalau masalah urusan furu' akidah sama furu'iyah furu' fikhiyah maka orang tidak perlu sampai <coughs> mengeluarkan dari Islam jadi banyak perbedaan antara madhab Malik dengan madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i dengan madhab Malik, madhab Imam Ahmad dengan madhab Imam Malik, itu perbedaan-perbedaan. Dan itu sangat sederhana. Maka semakin orang ngerti, semakin luas. Tapi tidak boleh kebablasan, nggak punya kepribadian. Sampailah ini pertanyaan berikutnya, mengucapkan Natal. Ini adalah masalah urusan akidah. Ada pertanyaan tadi yang keberapa? Yang terakhir nih, ya, kita kita lompati dulu untuk sesuaian. Mengucapkan Natal. Apa sih arti Natal orang harus tahu. Kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Isa yang Nabi, salamun alaiya, ada disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengajari untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang manusia mulia dilahirkan oleh Siti Maryam. Tapi kalau sudah Yesus, Natalan yang selama ini kita dengar, itu bukan memperingati Nabi Isa alaihi salam, tapi itu mengukuhkan tentang ketuhanan Yesus. Maka kalau orang mengucapkan selamat hari Natal itu hukumnya adalah nggak boleh haram kalau diyakini syirik. Haram nggak ada tawar itu siapapun. Sebetulnya tidak ada masalah kita pernah kok ngobrol sama mereka. Sama dari beberapa tokoh dari Kristen kita bicara tentang kelahiran Nabi Muhammad. Mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada riwayat berbeda-beda, ada mengatakan ini, mengatakan itu. Akhirnya kita ngobrol dengan orang tersebut kalau seandainya aku mengundang Anda dalam arah yang arah, dalam ram dalam rangka merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kamu datang atau tidak? Dia bingung dia jawab. Tokoh seorang Kristen di Cirebon. Saya punya perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya ngundang Anda. Artinya Anda harus menghadiri acara perayaan saya. Dia diam. Kenapa tidak jawab? Bingung. Kalau Anda yakin tidak dengan Nabi Muhammad? Oh tidak. Mestinya kalau Anda tidak yakin dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi, Anda tidak boleh ikut mengucapkan. Cocok atau tidak? Iya. Jadi Anda tidak boleh itu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Jangan basa-basi. Ini akidah. Kalau tiba-tiba Anda mengatakan, aku tidak mau menghadiri acara perayaan maulid Nabi mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad. Saya marah atau tidak? mestinya saya tidak marah karena urusan akidah. Betul tidak? Ya betul. Jadi kalau Anda tidak mau saya undang dalam acara perayaan Maulid Nabi, maka Anda hak Anda karena ini urusan akidah. Sebab sekali Anda menghadiri perayaan Maulid Nabi, artinya Anda seolah-olah mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad sementara Anda tidak percaya. Setuju atau tidak? Ya setuju. Berarti Anda sebagai seorang Kristen yang konsisten, konsekuen anda tidak boleh menghadiri acara perayaan Maulid Nabi dan Anda pun tidak perlu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Setuju? Setuju. Oke. Okay. Memang harus begitu. Anda seorang Kristen punya prinsip. Coba dibalik. Kami tidak percaya Yesus sebagai anak Tuhan. Maka kami pun tidak boleh mengucapkan selamat. Gimana? Marah atau tidak? Ya enggak. Karena itu keyakinan Anda. Dia sendiri yang merestui kok. Jadi ya ini adalah sama-sama sebetulnya. Karena keyakinan itu. Ini berkenaan dengan keyakinan. Sekarang orang Kristen sendiri gak marah kalau kita, saya tidak mau mengucapkan selamat Natal. Karena saya tidak mempercaya Yesus seperti itu. Sama seperti halnya mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad. Karena ini urusan akidah. Ini kan hanya orang-orang liberal, orang ngaco ini. Ini kan kita harus menjaga kebersamaan. Bohong itu, dusta. Kita tidak apa-apa mengucapkan. Kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Harga mati. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, hukumnya haram. Karena apa? Memang kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan sama orang-orang Kristen pun tidak perlu berbahasa basi di saat ada orang merayakan perayaan Maulid Nabi lalu datang aku mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad oh dia tidak percaya nggak dipaksa engkau wahai orang Nasrani untuk mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad bahkan pun anda tidak perlu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri karena ini bukan hari rayamu tidak ada masalah dan kami orang muslim di saat anda tidak mengucapkan selamat hari raya nggak pernah tersinggung karena kami lapang kami orang muslim di saat kita punya acara-acara keislaman anda tidak mengucapkan tidak ada masalah bagi kami karena apa? kami diajari lapang dada karena ini berkenaan dengan keyakinanmu budaya kami, akidah kami nah, ini mestinya kan begitu tapi kenapa umat islam ini ustad-ustad ngaco ya kalau ada orang berfatwa bahasanya mengucapkan selamat natal adalah haram katanya apa? ini ustad gak ngerti hidup bersama oh enggak ini urusan akidah Mengucapkan selamat Natal kepada siapapun adalah hukumnya haram kalau diyakini keluar dari Islam. Tidak ada tawar menawar. Ini karena berkenaan dengan akidah. Jadi jangan main-main yang begini. Bahasa basi enggak ada bahasa basi urusan akidah. Baik. Kemudian masalah akhirah itu kalau tidak kekal. Itu ada. Barangkali penulisnya perlu dirubah namanya Agus Mustafa. Baik, itu adalah penulis yang melanggar daripada ijma'nya para ulama, pemahaman para ulama. Itu adalah bahasa dialog ada, dialog falsafah. Coba biasanya menggiring orang-orang itu dengan bahasa seperti ini, Ibu, semua ini bakal hancur. Betul tidak? Yang kekal abadi hanya Al, Selain Allah bakal han. Betul. Bu, surga ini Allah atau bukan? Surga Allah atau bukan? Surga Allah atau bukan? Surga Allah apa bukan? Bukan bu, masa surga Allah bagaimana ini? Surga Allah atau bukan? Neraka Allah apa bukan? Berarti neraka hancur. idahnya tadi selain Allah bakal yang ada abadi hanya Allah saja. Nah, ini gayanya ini, seolah-olah ilmiah itu ya, menjerumuskan tuh. Neraka itu bukan Allah. Surga bukan Allah. Jadi nanti surga bakal hancur dan neraka bakal hancur. Bahasanya sih kayak bener ya. Itulah pengkelabuan. Padahal dalam akidah kita memang neraka itu punya sifat hancur karena dia adalah hamba makhluk. Karena dia makhluk. Surga punya sifat kehancuran karena dia adalah makhluk. Tapi atas kuasa Allah Allah bakal mengabadikan surga dan neraka maka menjadilah surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh Allah Bapak ini hidup atau mati sekarang ini siapa yang ngasih hidup nah, aslinya nggak hidup kan begitu yang maha hidup kan hanya Allah apakah kalau kita mengatakan Bapak ini adalah hidup menyamai Allah enggak kita hidup karena Allah menghidupkan kita dan surga dan neraka akan abadi karena Allah mengabadikannya selesai itu masalah akidah itu adalah akidah menyesatkan dia punya tulisan sebelumnya tentang mm, apa sih sidratul Muntah atau apa itu terpesona dia itu adalah termasuk bujukan-bujukan itu adalah gaya penulisan gaya ilmiah tapi lucu ya bagaimana inspirasinya dari sebuah film jadi menulis buku dari idenya dari sebuah film bukan dari hadis nabi kalau rasulullah SAW dan memang kalau sudah itu dijual ribuan bahkan ratusan ribu terjual buku-buku begitu orang senang dengan gaya-gaya yang aneh-aneh nah ini kalau sudah suruh ngaji males karena yang dibaca buku tidak rugi kita membaca buku yang semacam itu dan kita ada orang ngasih orang ini kita sempat kita baca dan setelah kita baca memang ya begitulah orang pengen punya tulisan yang aneh seolah-olah memang gaya-gaya ilmiah ya surga tidak kekal neraka tidak kekal dengan dalil-dalil seolah ngambil di Al-Quran tapi lupa Al-Quran dipikir satu ayat toh Al-Quran 6666 ayat tuh masih ada ayat lain berbunyi seperti apa ya ini ada jadi ada keterangan Al-Quran itu ada yang lainnya semuanya bakal hancur iya tapi lihat keterangan khalidina fiha bakal abadi di neraka di surga dan di neraka abadi abadi abadi disebutkan kalimat abadi abadi abadi menunjukkan bahasanya itu semua bakal abadi itu adalah termasuk perusakan akidah sebab bahaya loh ya jangan dianggap remeh kalau orang sudah meyakini bahasa neraka bakal hancur, surga bakal hancur, untuk apa saya amal baik? Pun nanti surga hancur. Hah? Biarin aku bermaksiat seenak-enakku, pun neraka nanti hancur. Kan selesai seksaku. Wah, bahaya itu. itu sama masuk surga dan nerakanya Agus Mustafa nanti itu. Sudah tidak usah dibaca buku begitu, dibakar beres itu. Nah, aku dibaca anak cucu nanti. Kita perlu akidah itu harus diambil dari ulama yang mengerti tentang ilmu akidah itu adalah penyesatan-penyesatan halus dan ada sebetulnya yang mendahului orangnya mendahului ada pemikir-pemikir yang terjerumus dalam falsafah ada orang berpikir yang demikian ini baik kemudian ada ah apa tadi oh salat tasbih Orang melakukan sholat tasbih dengan berjamaah ya. Kalau sholat tasbih berjamaah itu begini. Aslinya sholat sunat itu tidak dilarang untuk dilakukan dengan berjamaah. Aslinya. Cuman masalah keutamaan berjamaahnya itu yang tidak ada kabar, tidak ada berita. Karena ada sholat sunnah dilakukan berjamaah. Waktu Rasulullah melakukan sholat sendiri di malam Ramadan, tiba-tiba diikuti oleh orang di sampingnya. Di besok malam semakin banyak. Besok malam lagi semakin banyak yusalli Nabi SAW fil masjid fa ma'ahu rajulun satu orang laki-laki ngikuti diikuti lagi besoknya diikuti lagi semakin banyak akhirnya hari keempat Rasulullah tidak keluar Imam Muslim Imam Nawawi waktu mensyarahi Sahih Muslim ini karena hadis itu diriwayatkan oleh Muslim ini menunjukkan pada dasarnya sholat sunnah itu boleh-boleh dilakukan dengan berjamaah asalkan tidak dijadikan seperti syiar jadi boleh akhirnya setelah itu kalau tidak dijadikan syiar maka tetap agar tidak menjadi syiar tetap disunnahkan yang namanya sholat sunnah itu adalah sendiri-sendiri kecuali sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah berjamaah seperti sholat id sholat istisqa maka sholat tasbih ini termasuk jenis sholat yang disunahkan melakukan dengan sendirian akan tetapi ada sholat yang sunnahnya dilakukan sendirian kalau dilakukan berjamaah sah tidak mendapatkan keutamaan berjamaah sah apa bid'ah bukan bid'ah asalkan tidak menjadi syiar syiar itu adalah harus seperti itu kalau tidak seolah-olah nggak sah oh ini itu syiar jadi boleh kita melakukan sholat berjamaah apalagi kata para ulama jika untuk mengajari sholat sunnah apapun kalau maknanya untuk pendidikan boleh dilakukan berjamaah mungkin anak-anak kita males baru mau kenal sholat ya sudah bakdiah duhurnya berjamaah saja boleh untuk mendidik setelah bisa sholat sendiri-sendiri sama sholat tasbih ini kayaknya perlu pendidikan terus kalau nggak ada sholat tasbih berjamaah dijamin nggak pada sholat tuh percaya atau tidak males bu sholat tasbih sendirian tuh berat kalau ada jamaah mah baru ngikut nah ini jadi sholat tasbih berjamaah itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja karena pada dasarnya sholat sunat itu boleh dilakukan dengan berjamaah tapi bukan suatu kesunahan boleh dan sah nah, kalau sholat tasbih ada makna agar orang tidak ketinggalan nah, ini agar orang tidak males dengan melakukan sholat tasbih berjamaah bagaimana saat eh, sholat saat kita kerja di ini ada pertanyaan yang eh, bagaimana cara sholat pada saat kita kerja di laut di hutan mengetahui arah kiblat ya gampang kalau anda eh, tahu alatnya pakai alat kalau nggak tahu sholat seenak saja ngadepnya wah kira-kira saja kayaknya kiblat sana jadi bisa saja empat orang sholatnya beda-beda itu. Satu sana, satu sini, satu situ. Jadi enak. Jadi enak. Kalau dalam Al-Quran, fawali susatra. Ngadep masjidil haram, kalau orang tahu. Kalau tidak tahu, tamu wajhullah di Dimanapun kamu menghadap, sah. Jadi kalau di hutan, lagi. Nah sampai ada olat, barangkali sampai digambarkan. Bisa saja orang sholat di hutan itu bisa empat model. Allahu Akbar, sholat duhur. Dapat satu rakaat, kayaknya bukan sana. Pindah sana. Allah. Saya sini, eh bukan sini kayaknya, sana, sah. Jadi menghadap ke empat kiblat sholat duhur, enak ya. Nah, ini. Baik, itu kalau sholat di lautan atau di ini. Syaratnya apa? Tidak ada kiblat arah kiblat yang ia ketahui dan tidak ada yang ditanya. Sebab untuk mengetahui kiblat kan ada tingkat empat ya. Yang satu melihat kiblat langsung, yang kedua me diberitahu atau ngikuti orang yang lihat kiblat, yang kedua dengan ijtihad, yang keempat taklid dengan orang yang ijtihad. Lah kelas kita ini kelas yang keempat. Ijtihad kiblat pun tidak ada. Cuman kalau kita itu sudah umum ya, kalau kita di kalau katulistiwa, kalau kita di katulistiwa itu adalah cari arah barat, arah timur. Kalau sudah arah barat sama timur nanti miring ke kanan sedikit itu kiblat kita, selesai. Tayamun sedikit. Ini ini arah jadi ada satu garis ya, kita membuat satu garis begitu, nanti ada nyerong sedikit ya ini ini ke kanan sedikit itu kalau kita di bawah kalustristiwa itu adalah koidahnya cuman kan tidak tahu ini mana barat mana timur di lautan di tengah hutan ya baik maka itu boleh dia sholat kemana saja yang ia duga kayaknya belat sana ngadep ke sana wallahu alam kemudian ada satu lagi ini penutup eh, masih banyak pertanyaan tidak bisa dijawab semuanya uh, baik ini saja sudah cukup insyaallah Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa wa la innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, bantulah kami untuk memerangi hawa nafsu kami ya Allah. Jangan sampai kami mengikuti hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Jadikan kami manusia-manusia pilihanmu, ya Allah, hamba-hamba yang kau kasihi dan kau cintai. Ya Allah, seperti engkau telah mudahkan kami hadir di tempat ini, maka mudahkanlah kami untuk mendapatkan ridhomu. Jangan satu orang pun di tempat ini yang tidak mendapatkan ridho darimu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah siapapun yang pernah hadir di tempat ini maka ya Allah mudahkanlah mereka untuk menghadiri majelis-majelis berikutnya ya Allah ya Allah seperti engkau telah kumpulkan kami di tempat ini maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah para hujat saat ini pada mulai pulang ya Allah maka berikan kepada mereka haji mabrur dan mudahkanlah perjalanan mereka dan kami ya Allah Mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang dan mudahkanlah kami untuk ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya, bersihkan hati kami dari riya' dari senang amal kita dilihat amal kami dilihat oleh orang dan jauhkan kami dari ujub jauhkan kami dari berbangga dengan amal kami jauhkan kami dari berbangga dengan kebaikan kami jauhkan kami ah, ya Allah dengan berbangga dengan sholat kami, dengan puasa kami. Ya Allah, Ya Allah, muliakan kami di rumah tangga kami. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Itu ya Allah, suami kami itu ya Allah, istri kami itu ya Allah. Yang saat ini kami membayangkannya, Engkau melihatnya, kami sering berbuat dolim kepadanya ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut cinta di hati kami Allah. Kami takut aniaya. Yang belum menikah ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan. Orang-orang yang kecintai ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Yang punya problem dalam rumah tangga mereka ya Allah. Jadikan malam ini adalah malam terakhir mereka punya problem ya Allah dan berikan kepada mereka jalan untuk menyelesaikan permasalahan dengan penuh kasih, cinta dan ridhamu. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan anak-anak yang soleh, anak anak-anak yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, anak-anak yang bakal menjadikan sebab kami mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, Ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami pemahaman, ya Allah pemahaman yang benar, pemahaman yang benar, pemahaman yang benar. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, umur kami, umur guru-guru kami, umur orang tua kami, umur anak-anak kami, umur santri-santri kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud, di saat kami melakukan ibadah, di saat kami kau ridho ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami tak kami ingin mati khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Ya Allah iman. Senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu memilih taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.